Qauluhu ta'ala إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية وفيها من آيات الله dan di dalam ayat ini terdapat beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang pertama Inna Allah khalaqa hadhihi al-makhluqat al-azimata fi sittati ayamin. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar ini dalam tempo enam hari. خلق السماوات خلق Walau syaa la khalaqaha Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakannya dalam lahzah dalam sesaat penyebutan enam hari dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah tidak mampu kurang daripada itu. Penyebutan enam hari dalam penciptaan langit dan bumi bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu menciptakannya dalam tempo lima hari atau empat hari atau tiga, dua, satu hari atau dalam saat. Wa idza qada amran fa innahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dengan kalimat kun maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyebutan enam hari dalam penciptaan langit dan bumi la yadullu ala ajzillah وضعفه tidak menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan istirahat beristirahat atau kelelahan dari menciptakan itu semua sebagaimana yang dikatakan oleh Yahud la'natullahi alaihim subhanahu wa ta'ala ala kulli شيء qadir, walau syaa khalaqaha bilahzah kata beliau kalau sekiranya Allah menghendaki Allah menciptakannya dalam tempo sesaat Lalu apa faedahnya? Kenapa Allah menciptakan itu dalam tempo enam hari? Apa faedahnya? Walakinnahu rabatal musabbabati bi Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghubungkan bahwa suatu akibat pasti ada sebabnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada manusia Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada kita bahwa segala sesuatu terjadi ya, hukum sebab akibat. Naam. Kama taqtadhihi hikmatu sebagaimana yang dikehendaki oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui proses tidak terjadi begitu saja agar kemudian manusia ini faham bahwa dalam mencapai sesuatu, dalam menghasilkan sesuatu butuh kerja. Wa butuh akhdus sabat. Mengambil sebab, mencari sebab. Nah, oleh karena itu, dalam hal Sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun walaupun kita bertawakal jujur dalam menyandalkan diri kita segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan sebab akhdul asbabi la budda minha mengambil sebab itu harus mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki Bukan tawakal yang meninggalkan begitu saja kemudian kita tinggal duduk dan tunggu menanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar yang demikian. Maka ikhwan fiddin azakumullah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan enam hari dengan satu faedah. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan proses. Dengan sebab-sebab yang akan menimbulkan akibat. Demikian pula dari sisi yang lain, kita mendapatkan faidah dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam tempo enam hari. Di dalamnya terdapat isyarat pentingnya waktu dan pentingnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Bahwa di saat kita memiliki waktu, di saat kita mempunyai kesempatan, untuk mengamalkan yang bermanfaat, manfaatkan itu. Sungguhnya waktu itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Ini adalah waktu yang sangat bermanfaat. Kita isi dengan amalan-amalan yang saleh. Al-a'mal al-muqarriba ila Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, yang kedua, annahu istawa 'alal arsh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Ai makna istiwa adalah ala tinggi. Alaihi uluan khasan bihi tinggi yang ketinggian ini adalah merupakan ketinggian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arasy kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatih sebagaimana yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah wa hadha unwanu kamalil mulki was sultan dan ini merupakan tanda dan alamat kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi istawa alal arsh. Allah Subhanahu wa taala tinggi dan terangkat di atas arasy. Dan Allah jauh dari arasy, sedangkan arasy merupakan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lainnya dari makhlukat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di saat kita mengetahui bahwa istawa bimakna ala. Istiwa maknanya adalah al-ulu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah al-istiwa? Istiwa Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ke dalam sifat zatiyah ataukah sifat fi'liyah? Naam ya Aba Umair. Istiwa, yani al-ulu. Apakah sifat al-ulu itu termasuk sifat zatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Kaif? Berarti Allah pernah tidak ulu. Hah? Naam, berarti Allah pernah rendah begitu. Eh, ketika turun ke langit dunia, Allah meninggalkan arash. Ittaqillah ya Aba Umair. Sa'ukhrijuka minal wasitiyah. Entabih, entabih. Naam ya Mahmud. ulu, istiwa, sifat zatia atau fi'liyah? Hah? Sifat zatia. Coba dibaca ayat itu. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayamin. Thumma. Apa artinya thumma? Hah? istawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Berarti sebelumnya Hah? Naam, naam. Hatiya harif. Istiwa sifat zatiyah am fi'liyah. Hah? Fi'liyah. Sifatul ulu, sifat fi'liyah. Al-istiwa wa huwa al-ulu, sifat fi'liyah. Hah? Hah? Fi'liyah wa dhatiyah. <laughs> Man yujibu ala hadha su'ali. نعم العلو صفة ذاتية ولا شك في هذا وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى العلي سبح اسم ربك الأعلى الله مها تنجي تنجي دلم ذات تنجي دلم قهر تنجي دلم منزله Zatnya tinggi, tidak pernah rendah. Ulu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala alin ala kulli syai. Allah maha tinggi dari seluruh makhluk. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini adalah merupakan sifat zatia yang tidak pernah terlepas dari zatullah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian istiwa 'alal arsy. Naam. Sifat ulu bagi Allah adalah sifat dzatiyah. Tapi sifat alistiwa alal arsy adalah sifat fi'liyah. Al-istiwa maknahu al-ulu. Naam. Akan tetapi ulu di sini yang bersifat fi'liyah adalah uluun khasun. Wahuwa ulu al arsh. Sebelum diciptakannya arsh. Allah subhanahu wa ta'ala tetap alin ala kulli syai. Fahimtum? Allah al ali tapi begitu diciptakannya arash, ciptakannya langit dan bumi, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya melakukan ulu yang khusus Wahuwa listiwa'u 'alal arsh. Maka istiwa 'alal arsh adalah merupakan sifat fi'liyah. <coughs> Naam. Sedangkan al-ulu ya alal itlaq adalah sifat zatiyah lillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga keliru kalau kita menyatakan yang menunjukkan sifat fi'liyahnya istiwa adalah ketika nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nuzulnya Allah tidaklah menafikan istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala lal arsh. Hah? sifatun nuzul ya kalau manusia ketika dia turun atas kosong iya kan Mada fi ra'sika ya Abu Umar? Hah? Hal taqulu anna Allah subhanahu wa ta'ala taraka al-arsh, taraka ma huwa fawqa al-arsh, thumma ba'da dhalika nazala ila dunya wal yadu billah. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فتوبوا إلى الله استغفر ليس هذا المراد turunnya Allah tidaklah menafikan bahwa Allah istiwa di atas arash Naam barakallahu fikum فانتبهوا لهذا ثالثا annahu yughshil laila nahara bahwa Allah Subhanahu wa taala menutupi malam dengan siang ayaj'ala laila ghisha'an linnahar yaitu menjadikan malam itu menutupi siang ay ghita'un lahu penutupnya fahuwa kathawbi yusdalu ala dhu'in nahar maka kedudukannya seperti kain yang ditutupi di atas sinar siang itu fayughatti sehingga menutupinya seperti lampu yang ditutupi hijab kain maka keadaan menjadi gelap ketika kainnya dibuka menjadi terang itulah malam dan yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa masa al-lail wan nahar adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Min ayatihi al-lail wan nahar. Ayat ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sifat Allah sebagaimana yang disangka oleh sebagian mereka. Dan tidak benar penisbahan nama Allah ad-dahru. Salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Telah keliru Ibnu Hazm rahimahullah. Ketika menjadikan ad-dahru sebagai salah satu nama Allah. Dengan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu dahra fa inni ana dahru yang dimaksud dengan hadis di situ adalah fa inni ana khaliqud dahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa. Dengan dalil setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Rabi'an, yang keempat, أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala jalla sultanu mulia kekuasaannya ya'muruhunna bima yasha'u limaslahatil ibad di mana Allah memerintah mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan para hamba. Khamisan umumu mulkihi wa tamamu sultani. Keumuman kerajaan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi di mana seluruh dari penciptaan dan dari perintah amr itu dari Allah Subhanahu wa taala bukan terhadap yang lainnya semuanya milik Allah dan di sini juga menjelaskan pada kita bahwa al-amr itu bukan khalq alalahul khalqu wal amru Al waw di sini taqtadil mughayarah wal mubayana. Al waw di sini menunjukkan perbedaan bahwa al khalq bukan al amr. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal, al-amru merupakan kalam Allah. Wa kalamullah laisa huwal khalq. Bukan khalq. Ya, sebab dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khalqu wal amru. Maka al-amru bukan termasuk al-khalq. Naam. Ini termasuk dalil yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama membantah ahlul bid'ah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sadisan. Umum rububiyatihi lil alamina kullihim. Keumuman rububiyahnya Allah bagi seluruh alam. ثم قال المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود Ar-Rabb yang dimaksud adalah al-ma'bud. Dan yang dimaksud dengan al-ma'bud ay al-ma'budul haq. Sesembahan yang berhak untuk disembah. Bukan yang dimaksud bahwa setiap yang disembah itu Rabb. La. Lakinnal murad anna Rabba huwal mustahiqu lil ibadah. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والرب هو المعبود قال ابن أثيمين رحمه الله يشير المؤلف رحمه الله تعالى Pengarang kitab ini memberikan isyarah ila qaulillahi azza wa jal kepada firman Allah Subhanahu wa taala inna rabbakumullahu bahwa Rabb kalian adalah Allah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa al arsh yughshil laila nahara yatlubuhu hathitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Jadi warabbu huwal ma'bud kembali pada ayat sebelumnya. Farabbu huwal ma'budu. Maka Rabb adalah yang disembah. Ay huwal ladhi yastahiqqu ayyu'bada. Bahwa dialah Allah yang berhak untuk disembah ay huwa alladhi yu'badu listihqaqihi lil ibadah yaitu dialah yang disembah karena dialah yang berhak untuk diibadahi ya walaisal makna dan bukan dari makna perkataan beliau anna kullaman ubida fahuwa rabbun bahwa setiap yang disembah oleh manusia maka itu Rabb tidak benar kalau demikian melazimkan ta'addudul aliha. Melazimkan bahwa ilah-ilah itu banyak. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala disembah oleh al-muslimun. Wa hunaka man ya'budu syams. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah asnam min dunillah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu kita mengatakan yang dimaksud oleh perkataan beliau warabu huwal ma'bud ay al ma'budul haqq atau al ma'budu bihaqqin atau huwal mustahiqul ibadah. Fal alihatu allati tu'badu min dunillah maka sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah wattakhadhaha ibaduha arbaban min dunillah laisat arbaban. Ya, dan diam, dijadikan oleh para penyembahnya. Itu ada wawnya di situ, ikhwan. Hah? Nah. Ya. Mestinya enggak ditiadakan wawnya itu. Wattakhadaha ibaduha atau wattakhadha ubbaduha. Sebab obat itu sendiri sudah jamak, tidak membutuhkan jamak lagi. arbaban. Dan telah dijadikan oleh para penyembah-penyembahnya sebagai arbab. Sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sesembahan. Min dunillah, dari selain Allah, laisat arbaban. Mereka itu bukanlah Rob pada hakikatnya. Nah hanya dikatakan sebagai Rob karena ada yang menyembah. Tapi Rob al-Hakiki al-Mustahik, la. Rob yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Warrabbu huwal khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Maka Rob adalah yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi segala perkara. Wadalil, ay ad-dalilu ala anna Rabbah wal mustahiqu lil ibadah. Dalil bahwa Rabb itulah yang berhak untuk disembah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia U'budu rabbakum Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Ay tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Ini khitab pada seluruh manusia. Penyebutan ya ayuhan nas. Ini merupakan tauji pengarahan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali siapapun dia. Diwajibkan untuk mendengarkan ayat ini dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan ayat yang paling pertama di dalam Al-Quran yang berisi perintah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ayat pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru ila tauhidillah Subhanahu wa taala. Wal amru ila ibadatih. Ini yang paling pertama. Kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim. Belum ada perintah sebelumnya. Ya, di surah Al-Fatihah tidak ada perintah. Di suratul Baqarah pada ayat-ayat sebelumnya belum ada perintah perintah yang pertama yang Allah sebutkan adalah perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sangat sangat mementingkan permasalahan ini. Dan dengannya Allah mengutus para nabi dan rasul, dengannya diturunkannya para kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fad'awatu ila tauhid dakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dakwah yang harus diutamakan. Yang harus diprioritaskan. Yang harus dijadikan sebagai dakwah yang aham. Yang terpenting dibandingkan dengan segala macam dakwah. Dibandingkan dengan seluruh dakwah-dakwah yang lainnya. Yang harus diutamakan adalah dakwah itu ila tauhidillah wa ila ibadatillah wa da'watu ila kaifiyatil ibadati lillah wa huwa mutaba'atul rasul. Mengajak manusia kepada jalan Allah kepada tauhidullah dan mengajak manusia untuk mengerjakan dan mengamalkan ibadah itu yang benar yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah dakwah inti dari dakwah para nabi dan rasul dan inti para pewaris para nabi dan rasul tersebut mereka menjadikan sebagai inti dan dakwah mereka adalah tauhidullah subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz masih saja mensyarah al-usulul thalatha. Tidak bosan-bosannya para ulama Ka'amthal Muhammad bin Salih al tidak bosan-bosannya mensyarah al-usulul thalatha. Hah? كشف الشبهات القواعد الأربعة فضل الإسلام كتاب التوحيد kita melihat para ulama mereka masih saja menjelaskan tentang kitab-kitab ini. Kalau mereka haula'i alladzina la yahtamuna bi aqidati tauhid wa la yahtamuna bi nashri tauhid orang-orang yang tidak mementingkan untuk mendakwahkan tauhid ini, mereka akan menganggap masa kita terus ini yang kita pelajari. Masa terus-terusan masalah ilm rahimakallah nau yajibu alaina ta'allumu arba'i masal masa ini terus. Nah, sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro mereka sudah semakin maju dalam teknologi mereka. Mereka semakin maju dalam ha, telekomunikasi mereka. Mereka semakin maju dalam mem, yakni mengembangkan negara mereka. Eh, nah, apakah mereka menyangka bahwa kejayaan Islam itu akan jaya dari sisi keduniaan? Kalla summa kalla. Mereka tidak akan mendapatkan itu bahkan yang menunjukkan kemerosotan Islam dan kaum muslimin dan yang menyebabkan kemunduran Islam dan kaum muslimin tatkala mereka meninggalkan agama mereka dan tatkala mereka meninggalkan inti dari dakwahnya para nabi dan rasul wa huwa tauhid da'watu ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini perintah yang pertama dalam Al-Quran Apakah kita mau mengakhirkan? Apakah kita mau menjadikan sebagai perkara yang sekian kali dan kita mengutamakan selain tauhid? Tentunya tidak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. An-nida'u muwajjahun li jami'in nas min bani Adam. Panggilan ini itu diarahkan pada seluruh manusia dari Banu Adam. ya. Amarahumullahu azza wa jalla an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mereka menyembahnya. Wahdahu la syarikalahu. Fala yaj'alu lahu andadan. Maka jangan mereka menjadikan itu sebagai tandingan-tandingan. Wa yubayyinu annahu innamastahaqqal ibadata likaunihi huwal khaliq wahdahu la syarika lahu. Dan Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang menciptakan. Hanya dia, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqakum Hadhihi sifatun kashifah. Ini sifat yang menyingkap. Ya. Tu'allilu ma sabaqa. Yang memberikan ilah yang terdahulu. Perintah untuk beribadah. Wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rob kalian. Siapa Rob kalian itu? Siapa Robnya manusia? Yaitu alladhi khalaqakum. Yang menciptakan kalian. Sifat menyingkap. Begitu menyebutkan illah apa yang terdahulu ai ubuduhu sembahlah dia li'annahu rabbukum karena dia adalah Rabb kalian alladzi khalaqakum yang menciptakan kalian famin ajli kaunihi rabbal khaliq karena dia sebagai Rabb al khaliq yang menciptakan kana lizaman alaikum an ta'buduh maka suatu kewajiban suatu kemestian atas kalian untuk kalian menyembahnya. Walihada nakul oleh karena itu kita pun menyatakan yalzamu. Ya. Kullu man aqarra bi rububiyatillah wajib atas setiap orang yang meyakini, menyatakan, menikrarkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ayabudahu wahdah. Ya, kelazimannya apa? Keharusannya menyembahnya kepada Allah. Wa illa kana mutanaqidan. Kalau tidak demikian akan berlawanan. Tanakut. Bertentangan. Bagaimana mungkin dia meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi nikmat, Allah yang mengurus segala makhluk? Kok bisa dia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tanakut, tanakut. Naam walladzina min qablikum la'allakum tattaqun ay min ajli an tahsulu ala taqwa yaitu agar kalian mendapatkan titel takwa dengan tauhid kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa taqwa hiya ittikhadhu wiqayatin yang dimaksud dengan takwa adalah mengambil penjagaan min adabillah azza wajal dari adab Allah Subhanahu wa taala bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahi. Dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Aja'alaha firashan wa mihada dijadikan sebagai hamparan nastamti'u fiha yang kita bisa mengambil mata kita bersenang-senang di dalamnya kita memperoleh hasil bumi tersebut min ghairi masyaqqatin wala ta'ab ya dengan tidak ada masyakkah tidak ada kesulitan dan kerepotan kama yanamul insanu ala firashi sebagaimana berja apa tidurnya manusia di atas firasnya di atas ranjangnya hamparannya bumi ini dijadikan terhampar sehingga apa kita berjalan enak ya Naam. Kita tidur juga enak gitu Nah, gimana jadinya kalau bumi ini seperti ini terus gini, yakni tidak rata begitu. ah berduri-duri seperti durinya landak. Apa jadinya? Mau tidur kayak apa? Hmm? Mau diratakan juga tidak bisa. Karena tanahnya itu dari besi yang besi baja. Duri-duri mengerikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan. Bumi jadi terhampar. Ya. Sehingga kita berjalan dengan kenikmatan. Naam, kita tidur di atasnya. Ya. Dan hamparan bumi ini sekali lagi tidak menafikan bahwa bumi ini bulat. Ha? Ya ayuhas salafiyun. Ya ahla sunnah afiku. Sadar bahwa bumi ini bulat. Masih saja para ulama semenjak dahulu. Masih saja menyatakan bahwa bumi ini bulat. Sampai datangnya satu kroco. Hah? Yang mengaku murid senior Syekh Mukbil menyebarkan di mana-mana bumi ini rata. Nah, sehingga disangka bahwa pendapat ahlu sunnah itu bahwa bumi ini rata. Nah, satu hal yang mengagetkan. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang bulatnya bumi, heran mereka. setahu kami bumi itu rata, Ustaz. Dari mana? Masih saja para ulama menyebutkan tentang rata, tentang bulatnya bumi ini dalam kitab-kitab mereka. Ketika disampaikan tentang permasalahan ini diam dan belum ada rujuknya. Sementara kita disuruh berkuar-kuar, rujuk, rujuk, rujuk harus terang-terangan. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa dalam beberapa tempat menyebutkan ijma berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah dan ijma para ulama bahwa bumi itu bulat. Ada yang menisbahkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwa Syekh Nubas menyatakan bumi itu merata. Nisbah ini fitnah, dusta tidak benar. Beliau termasuk di antara para ulama sama dengan yang lainnya. Di antara para ulama yang menetapkan tentang bulatnya bumi. Wallahu alam bisawab. Hmm? Ilahuna ya khuan. Tafadzalu